Barakallahu fikum kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Masih sambungan syarah yang disampaikan oleh Syekh al Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau di sini, "Tsumma qala Syekh rahimahullah taala" Kemudian Syekh rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi beliau mengatakan pada permasalahan yang pertama, "Wali ajliha syuri'al jihad." Dan dikarenakan permasalahan tersebut disyariatkannya jihad. Permasalahan masalah apa? tauhid dan syirik. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah." Dan perangilah mereka semuanya hingga tidak terjadi fitnah atau hingga tidak muncul fitnah. Fitnah yang diinginkan di sini adalah asyirk, yaitu kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah dan agar menjadi agama itu seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Fal wajibu alaina maka yang wajib atas kita semuanya nahwal kufar di hadapan orang-orang kafir salah satu umur tiga perkara perhatikan jadi beliau mengarahkan kepada kita semuanya apa kewajiban kita di hadapan orang kufar tiga perkara al-amrul awal perkara yang pertama ada adawatuhum harus memusuhi mereka tidak boleh cinta bangga sayang terhadap mereka nah barakallahu fikum terutama berkaitan masalah agama berkaitan masalah agama barakallahu fikum kalau seandainya orang tua kita misalkan naudzubillah ya mungkin kafir gitu ya, beragama selain agama Islam nah kemudian merintahkan kepada kita perbuatan maksiat perbuatan haram maka tidak wajib taat kepada kedua orang tua kita selama perintah tersebut adalah perintah yang mungkar perintah yang haram perintah kesyirikan misalkan Allah taala berfirman wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma bihi ilmun fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya Perhatikan. Dan jika kedua orang tuamu memaksa dirimu untuk berbuat kesyirikan yang kau tidak memiliki ilmu di dalamnya, maka jangan kau mentaati keduanya. Dan pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dalam keadaan baik. Dalam artian apa? Sekedar muamalah, nah pergaulan duniawiyah saja. Adapun diniyah tidak. Nah, selama nah kedua orang tua tersebut adalah beragama selain agama Islam. Nah, Li'annahum a'da'un lillahi subhanahu wa ta'ala karena mereka adalah musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala wa a'da'un lirasulih dan juga mereka musuh-musuh untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang pertama. Wajib kita memusuhi mereka. Yang kedua, al-amru tsani, perkara yang kedua, dakwatuhum ilal imani wattiba'ir rasul. Mendakwai mereka agar beriman dan mengikuti ar-rasul. Hadza amrun wajibun 'alal muslimin. Ini adalah perkara yang wajib atas kaum muslimin untuk mendakwai mereka. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian berbuat syirik dengan sesuatu apapun untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Barakallahu fikum. Jadi mendakwahkan kepada al-iman dan menyeru mereka agar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang telah dibawa oleh Rasulullah kepada kalian maka ambillah dan apa-apa yang kalian dilarang darinya maka tinggalkanlah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Allah Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, "Naam, apabila atau jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku." Naam. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai engkau. Naam, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikutilah aku kata Rasulullah. Menunjukkan bahasanya kita wajib untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, barakallahu fikum. Itu perkara yang kedua. Pertama apa pertama? Perkara yang pertama kita wajib membenci orang-orang kafir. Yang kedua apa? Yang kedua barakallahu fikum, naam kita wajib mendakwai mereka untuk masuk pada keimanan dan juga mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Karena setelah diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau masih ada salah seorang di antara mereka beragama selain agama Islam, maka tidak diterima dari mereka sedikit pun. Dan mereka barakallahu fikum kalau seandainya mereka mati dalam keadaan tidak beriman kepada Rasulullah SAW maka dia atau orang tersebut termasuk penduduk neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemarin dalam sebuah hadis yang sudah kita baca, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi zat yang jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun. Tidaklah tidaklah ada seorang yang telah mendengar tentangku dalam artian kenabianku. Aku diutus min hadil ummah dari kalangan umatku ini kata Rasulullah Yahudiyan wala Nasraniyun, tidak orang Yahudi tidak wala Nasrani, Summa yamutu kemudian dia mati walam yu'min dan kemudian dalam keadaan dia tidak beriman billadzi ursilu bih dengan apa yang aku diutus dengannya illa kana min melainkan orang tersebut termasuk penduduk neraka naudzubillah ya na'am berikutnya al-amru salis perkara yang ketiga jihaduhum memerangi mereka yang pertama adalah musuh mereka yang kedua mendakwai mereka pada tauhid pada al-iman dan juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah jihaduhum, memerangi mereka idza du'u ilal islami fa'abau. Kapan ini? Apabila mereka diseru, didakwai, diajak masuk Islam, tapi malah mereka abau enggan untuk masuk. Paham ya? Jihaduhum idza du'u ilal islami fa'abau. Memerangi mereka apabila mereka diseru untuk masuk Islam tapi mereka enggan. Kenapa enggan? Karena menunjukkan enggannya dia mentaati Allah, dan mentaati Rasul barakallahu fikum terutama barakallahu fikum nah enggannya mereka mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajakan Rasulullah ajakan Nam kepada tauhid itu menunjukkan bahwasanya mereka enggan juga masuk surga sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba seluruh umatku mereka akan masuk surga kecuali orang yang enggan Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Kemudian dikatakan siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Qala man ata'ani al jannata wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati diriku maka sungguh dia akan masuk surga dan barang siapa yang berbuat maksiat kepadaku sungguh dia telah enggan. Jadi yang bermaksiat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia enggan untuk masuk surga. Nauzubillah. Kata beliau di sini, fal wajibu jihadu wa qitalu, maka yang wajib adalah memerangi mereka dan jihad memerangi mereka. Barakallahu fikum. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka hingga tidak terjadi fitnah, tidak muncul fitnah. Yang diinginkan fitnah di sini adalah syirik. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah dan agar menjadi seluruh agama itu seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seluruh agama diperuntukkan agama itu hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Naam, katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, Nah, kemudian hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Nah, barakallahu fikum. La syarikalah tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu dan dengan perkara tersebutlah aku diperintahkan. Wa ana awal muslimin dan aku termasuk orang yang pertama kali berislam. Dalam artian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan dan mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian nah, perlu diperhatikan di situ bahwasanya fitnah yang diinginkan pada ayat tersebut adalah asyirk karena terkadang fitnah itu maknanya ujian, terkadang maknanya syirik sesuai dengan kadarnya. Kadar yang disebutkan dalam Al-Quran atau sesuai dengan konteks dan juga makna yang tepat. Barakallahu fikum. Hatta la takuna fitnatun. Maknanya adalah apa? Hingga tidak muncul kesyirikan. Tidak timbul kesyirikan. Barakallahu fikum. Tapi terkadang maknanya fitnah itu ujian. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala mengenai apa? Mengenai dua malaikat yang mengajar yang mengajarkan ilmu sihir. Tujuannya bukan untuk apa? untuk kekufuran tapi tujuannya untuk menguji apakah mereka itu lebih peduli dengan ilmu sihir ataukah ataukah mereka lebih percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam, innama nahnu fitnatan fala takfur. Hanya saja kami ini adalah fitnah itu kami ini adalah ujian. Fala takfur, jangan kalian kufur. Dalam artian kalau yang mempelajari ilmu sihir pasti dia kufur. Pasti dia masuk dalam kekufuran. Nauzubillah. Naam. Berikutnya, fal marhalatul akhirah, maka tahapan yang terakhir ini ma'ahumul qital bersama mereka adalah peperangan idza kana muslimuna al qital apabila kaum muslimin itu pun apa catatannya mampu untuk berperang qala ta'ala Allah taala berfirman faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum perangilah orang-orang musyrikin dimanapun kalian menjumpai mereka na'am barakallahu fikum dimanapun kalian menjumpai mereka perangilah mereka kemudian apa kata Allah taala wa khudhum dan tangkaplah mereka Nah, wahsuruhum dan kepunglah mereka. Waq'udu lahum kulla marsad. Kemudian awasilah nah mereka di tempat-tempat pengawasan. Barakallahu fikum. Jadi diperintahkan untuk mengepung, kemudian menangkap mereka, kemudian mengawasi mereka, mengintai mereka di tempat-tempat nah pengintaian. Barakallahu fikum. Al-ayah. Wa hadhil ayatu fiha bayanul hikmah minal jihad fil Islam. Di dalam ayat yang mulia ini terkandung dalamnya penjelasan hikmah tujuan memerangi berjihad di dalam agama Islam ini. Wa annaha izalatus syirki. Tujuannya itu adalah menghilangkan kesyirikan. Itu hikmah. Hikmah disyaratkan jihad untuk apa? Untuk menghilangkan kesyirikan. Hikmahnya untuk apa? Menghilangkan kesyirikan barakallahu fikum. Menghilangkan kesyirikan. Naam barakallahu fikum. Kata beliau sini, wa anha izalatu syirki hatta la takuna fitnatun. Ketika diperangi mereka semuanya, nah barakallahu fikum menuju bertauhidillahi jalla wa ala, naam kepada tauhid mentauhidkan, menunggalkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala hingga tidak terjadi kesyirikan. Wal muradu bil fitnah kata beliau asyirku ay hatta la yujada syirkun hingga tidak dijumpai kesyirikan. Wa yakuna dinu kulluhu lillah dan agar menjadi agama itu seluruhnya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah diperintahkan. Itu yang diperintahkan. Allah taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Berikutnya kata beliau di sini, Hada wal maksudu minal jihad. Inilah tujuan diperangi. Tujuan disyaratkan jihad. Tujuannya apa? Agar mempersatukan seluruhnya bersatu, serentak. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am barakallahu fikum menunggalkan dan mengisahkan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Laisal maksudu minal jihad. Tawsi'is sulutah. Wal istilah alal mamalik. Bukan semata-mata tujuan yang diinginkan dari jihad adalah memperluas kekuasaan, wal istilah dan menguasai Nam alal mamalik, eh, menguasai budak-budak dan semisalnya, nah, atau menguasai nah barakallahu fikum barang-barang kekayaan, wa husulul eh, sarwah dan terjadinya keributan dan semisalnya. Laisa hadha wal maksud, bukan ini tujuannya. Al maqsudu i'la'u kalimatillah. Tujuan yang pertama adalah meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah. Tujuannya apa? Meninggikan, nah membela kalimat Allah Subhanahu wa taala La ilaha illallah. Naam. Wa izalatu syirki minal ard dan juga menghilangkan kesyirikan dari muka bumi ini hadza huwal maksud inilah tujuannya jadi tujuannya bukan semata-mata ingin memperluas kekuasaan bukan semata-mata ingin menguasai kekayaan nah barakallahu fikum bukan semata-mata bikin keributan bukan tapi apa tujuan pertama kali adalah meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah na'am wa kadzalika laisal maqsudu minal jihad fil islam ad-difa' dan demikian juga Bukan yang diinginkan jihad dalam Islam ini maksudnya jihad diva, jihad pembelaan. Nah, kama yaquluhu ba'dul kutab al makhdulin sebagaimana yang dikatakan atau diucapkan sebagian para penulis kitab yang mereka itu dalam makhdulin direndahkan mereka. Yaqulun innal Islam la ya'mur bi qitalil kuffar ini. Makhdulin maksudnya dalam artian mereka nah sudah dalam artian mereka itu rendah gitu keadaannya karena karena sembarangan dalam menukilkan dan sembarangan dalam berkata. Mereka mengatakan innal Islam la ya'muru bi qitalil kufar, kata mereka. Sesungguhnya agama Islam itu tidak merintahkan untuk memerangi orang kufar, li'annahu wahsyiyatun. Dikarenakan itu adalah bentuk wahsyiyah. Apa wahsyiyah itu? Wahsyiyah itu apa? Bentuk kriminalitas dan juga wahsyiyah sangat buas, bentuk kebuasan katanya. Nah, barakallahu fikum. Wahsyiyah, kebuasan dan juga kriminalitas katanya. Lakinil qitalu alladhi fil Islam min ajli difa' katanya. Akan tapi peperangan yang ada dalam agama, Islam adalah peperangan dalam bentuk diva dalam rangka diva membela pembelaan saja. Yakni idza tadau alaina maksudnya adalah apabila mereka berbuat kriminalitas, kejahatan kepada kita, nah nam. Nahnu nuqatiluhum kita baru memerangi mereka. Ini menurut mereka ya. Maksudnya adalah apabila mereka berbuat kriminalitas kejahatan kepada kita, Naam kita memerangi mereka. Lisaddil udwan fakat dalam rangka untuk menolak apa? Dalam rangka untuk menolak naam atau menghalang-halangi naam permusuhan saja. Subhanallah. Kata beliau, Maha suci Allah. Allah Jalla wa ala Allah Ta'ala berfirman, "Wa faqtulul musyrikina." Bunuhlah oleh kalian orang-orang musyrikin. Naam. Eh, suatu tumum, dimanapun kalian jumpai mereka. Wa hatta la dan perangilah mereka hingga tidak muncul fitnah, tidak muncul kesyirikan wa yakuna dan akan menjadi agama itu seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. al maksudu bil qital fil Islam, yang dimaksud dengan peperangan dalam Islam adalah nasrud dakwah, menyebarkan dakwah wa nasruddin dan juga menyebar, menyebarkan agama Islam ini. Wa izalatu syirki dan menghilangkan kesyirikan. Nah, barakallahu fikum, tapi perlu diingat, bukan yang digembar-gembarkan oleh Hamas Niyun orang-orang IM Ikhwan Muslimin atau HT Hizbut Tahrir atau orang-orang ISIS, orang-orang jaringan Al-Qaeda yang mereka berusaha nah barakallahu fikum mengelabui kaum muslimin dengan nama jihad, jihad, jihad, jihad di Suriah, jihad di ini dan itu barakallahu fikum untuk apa? mengompor-ngompori ya, teman memanaskan kaum muslimin agar mereka terombang-ambingkan oleh api fitnah. Tidak genah jihadnya jihad melawan siapa? Tabur baur barakallahu fikum. Jangan tertipu dengan seruan mereka barakallahu fikum. Bom sana, bom sini, bom bunuh diri, bom ini dan itu. Nah, na'udzubillah mereka adalah kelompok-kelompok sesat yang berusaha merusak agama Islam dengan nama Islam. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Jadi hati-hati ya barakallahu fikum. Hati-hati dengan dakwah-dakwah orang-orang sururiun. Hati-hati dengan dakwah-dakwah TV-TV roja. Nah, barakallahu fikum dakwah yang mengandalkan TV. Nah, barakallahu fikum TV roja atau Yufit TV dan semisalnya. Mereka adalah bukan dakwah salafiyah tapi dakwah hizbiyah yang berusaha merusak dakwah salafiyah dari dalam dengan mengumpulkan beberapa fatwa para ulama, bolehnya dakwah televisi ini dan itu. Padahal para ulama sendiri punya kalam, punya fatwa tentang pengharaman gambar makhluk bernyawa. Kenapa yang ini nggak ditampilkan? Yang ditampilkan hanya yang mencocoki hawa nafsu mereka. Dan itu pun apa? Dalilnya nggak ada. Lebih kuat dalilnya yang ada apa? Tentang haramnya gambar makhluk bernyawa. Nah, sehingga apa yang kita ambil? Yang kita ambil yang lebih kuat barakallahu fikum bukan semata-mata fatwa para ulama karena patokan kita, sandaran kita lihat dalil. Nam, akal yang masih murni, al-aqlu as-sarih la yukhalifu ad-dalil sahih Akal yang masih murni yang belum tercampuri syubhat itu tidak akan menyelisih dalil yang sahih. Berarti kalau seandainya ada dalil, kok akal kita tidak sesuai, tidak cocok, jangan salahkan dalilnya, salahkan akal kamu. Seperti itu barakallahu fikum. Jangan semata-mata nah bersandarkan dengan fatwa para ulama, barakallahu fikum kita membela para ulama ahlu sunnah wal jamaah biqadri tamasukihim bi billahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. sesuai dengan kadar berpegang teguhnya mereka dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selama mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah, menegakkan, mendakwakan, beramal dengan keduanya, maka kita bela mereka. Barakallahu fikum. Kita bela mereka. Namun kalau seandainya mereka melenceng dan jauh dari siratul mustaqim, bahkan mereka menyeru kepada dakwah kesesatan, menyeru kepada kebatilan, menyeru kepada hizbiyah, menyuruh kepada nam yang semisal dengan itu barakallahu fikum menyuruh dengan dakwah khawarij dan misalnya kita tinggalkan mereka. Nah, barakallahu fikum itulah yang nam prinsip yang benar, tidak ta'assub, tidak asabiyah, tidak fanatik buta, tidak membabi buta dalam artian bagaimana tidak ta'assub, tidak apa? Tidak fanatik yang buta. Nam kalau ustadznya keliru diikuti keliru, ustadznya benar ngikuti benar misalkan seperti itu. Jadi dia itu patokannya ustadz semata-mata ustadz atau semata-mata syekh itu kita nggak seperti itu. Dalilnya ada nggak gitu loh. Sadaran kita adalah ad-dalil. Sadaran kita apa? Ad-dalil. Nah, dan pemahaman salafun salafun nasaleh Fasaidu man tamassaka bima kana alaihi salaf wazdana bima ahdatsahu al-khalaf. Orang yang bahagia itu adalah orang yang berpegang teguh dengan apa yang dahulu para salaf berada di atasnya. Nah, berupa akidah, manhaj, akhlak, adab dan semisalnya. Dan menjauhi perkara-perkara yang dibikin orang orang nah yang dibikin oleh orang belakangan Sebagaimana ucapkan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari. Na'am barakallahu fikum. Jadi kita mengikuti jejak generasi salafun saleh barakallahu fikum. Na'am. Berpegang teguh dengan as-sunnah. Na'am. Kata beliau sini apa? Hada huwal maqsudu minhu kata beliau di sini barakallahu fikum wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah dan perangilah mereka semuanya hingga tidak terjadi fitnah, tidak muncul kesyirikan dan agar agama itu seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh agamanya atau menjadikan agama itu seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak dibagi-bagi. Hadha huwal maqsudu minhu. Inilah tujuan daripada jihad fisabilillah. Fal qitalu fil Islam ala nu'ain. Perhatikan, peperangan dalam agama Islam ini ada dua jenis. An-naul awal jenis pertama kita qitalu difa'in. Peperangan yang fungsinya difa'. Naam. Dalam artian adalah apa? Dalam artian difa' ini adalah apa? Adalah dalam rangka mempertahankan. Peperangan yang sebenarnya difa' membela diri. Inda ajzil muslimin ketika kaum muslimin itu merasa lemah. Jadi diva. Nah, kita teman diva mengawas eh, dalam artian dalam artian pembelaan, nah, membela kaum muslimin seperti itu. Anak unsani jenis yang kedua kita lu tolat peperangan yang tolak permintaan dari pemerintah. Inda kuatil muslimin ketika kaum muslimin memiliki kekuatan yang kuat wa qudratihim alaih dan mereka mampu untuk untuk eh, melakukan peperangan. Biasanya kita lu tolak ini Nah, diperintahkan dari atasan, dari pemerintah, barakallahu fikum dari pemerintah dan juga dari pemimpin. Nah, ada adapun kita difa seperti peperangan yang yang kita saksikan dengan mata-mata Nah, kita sendiri barakallahu fikum kita saksikan peperangan contohnya ketika kita jihad difa di Damat waktu itu diserang oleh Syiah Rafidah Isna Asyariyah dari seluruh penjuru itu barakallahu fikum kita difa membela markis, membela dakwah salafiyah, membela ahlu sunnah jamaah di dalam markis tersebut. Nah, sesuai dengan kadar kemampuan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Itu namanya jihad jihadud difa'. Adapun jihadut talab adalah jihad yang memang diminta oleh pemerintah. Nah, mungkin hendak suatu negara hendak diserang negara lain, pada negara ataupun negara Islam misalkan, kemudian pemerintah menghimbau agar masyarakat semuanya ikut jihad, eh, mempertahankan negaranya agar tidak dihancurkan atau agar tidak dimasuki kesyirikan oleh negara lain, seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Nah, jadi ada dua jenis ya, ada Nah, kita lu difa sama kita lu tolak barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Kita sudah selesaikan permasalahan yang pertama daripada permasalahan-permasalahan yang beredar dan juga itu merupakan perbuatan amalan jahiliyah yang mana kita harus sejauh-jauhnya meninggalkan. Nah, barakallahu fikum dan juga sejauh-jauhnya nah barakallahu fikum menjauh daripada amalan-amalan jahiliyah dilakukan oleh orang jahiliyah terdahulu sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi barakallahu fikum sehingga kita akan bisa menghindar dan juga menjauhi perkara-perkara jahiliyah apabila kita memiliki ilmu sehingga jangan sampai kita menyanyiakan umur kita jangan sampai kita menyanyiakan waktu kita diberi kehidupan diberi umur yang panjang diberi kesehatan segera manfaatkan barakallahu fikum karena nanti di esok hari atau hari yang berikutnya belum tentu kita mampu, belum tentu kita bisa mencari ilmu, belum tentu kita bisa menimba ilmu. Kalau sudah datang kematian, sudah tidak bisa lagi menuntut ilmu. Datang rasa sakit, sudah tidak ada kesempatan. Datang waktu yang sempit, tidak lagi memiliki waktu yang luang untuk menuntut ilmu. Barakallahu fikum sehingga nam selama kita sekarang masih berada Nah, dalam keadaan keluasan, memiliki waktu yang sangat luang, maka marilah kita gunakan semaksimal mungkin untuk menimba ilmu, berusaha semaksimal mungkin Nah, mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu adalah izalatul jahl an nafsih, menghilangkan kebodohan dari diri pribadi, kemudian wa an ghairih, barulah kita menghilangkan kebodohan dari orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka barakallahu fikum, dimulai dari diri kita pribadi, kemudian keluarga kita, barulah orang lain barakallahu fikum.